بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب بن قيم الجوزية قدس الله روحه قول داود عليه السلام قال أحمد حدثنا سيار حدث قال حدثنا جعفر قال سمعت ثابتا يقول كان داود عليه السلام يطيل الصلاة من الليل فيركع ركعة ثم يرفع رأسه فينظر إلى أديم السماء ثم يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا Ikhwatu fillah kita akan melanjutkan dalil-dalil yang telah dimuat oleh Imam Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Islamiyah Al-Harb al-Mu'tilah wal Jahmiyah tentang Allah Jalla wa ala di atas. Beliau menyebutkan terlebih dahulu ayat-ayat Al-Quranul Karim bahwasanya Allah Jalla wa'ala di atas setelah itu beliau menyebutkan perkataan para nabi dan kita masih dalam pembahasan tentang perkataan para nabi tentang Allah di atas. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, perkataan Daud alaihissalam, berkata Ahmad telah melihatkan kepada kami Sayyar, dia berkata telah melihatkan kepada kami Ja'far, dia berkata aku pernah mendengar Sabit berkata adalah Daud alaihissalam memanjangkan solatnya ketika malam. Maka dia melakukan rukuk satu rakaat kemudian mengangkat kepalanya dari ruku, kemudian dia melihat ke langit, kemudian berkata, "Ilaika rafa'tu ra'si, kepadamu aku tengadahkan kepalaku ya Amirul sama." Wahai Tuhan yang makmurkan langit. Ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Nah. Waqala Ibnu Mani' Haddatsana Ali bin Muslim qala haddatsana Yasar bin Hatim qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman qala حدثنا ثابت قال كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقول إليك رفعت رأسي يا عامل السماء نظر العبيد إلى أربابها نظر العبيد نظر العبيد نعم. نظر نظر العبيد إلى نظر العبيد إلى أربابها نعم Ibnu Mani كان dengan sanadnya ya dari ثابت berkata ثابت adalah Daud alaihissalam memanjangkan salatnya, kemudian dia ruko, Kemudian bangun mengangkat badannya daripada ruko, Kemudian dia berkata, "Ilaika rafa'tu ra'si ya amirus sama." Kepadamu aku tengadahkan kepalaku wahai pemakmur langit. Maksudnya Allah, nadhal 'abidi ila arbabiha. Sebagaimana penglihatan seorang hamba kepada Tuhan yang memiliki langit tersebut. Naam. Qala Ahmad haddatsana Abu Umar الضرير قال حدثنا حماد بن سلامة عن عطاء بن سائب عن أبي عبد الله الجدلي الجدلي قال ما رفع داود عليه السلام رأسه إلى السماء بعدما أصاب الخطيئة حتى مات Imam Ahmad meriwayatkan dengan dengan sanadnya dari Abdullah Al-Jadali dia berkata, tidaklah Daud alaihissalam pernah mengangkat kepalanya lagi ke langit setelah dia melakukan kesalahan hingga akhirnya dia wafat. Naam. وقال سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عطاء بن سائب عن أبي عبد الله الجدلي قال ما رفع داود عليه السلام رأسه إلى السماء بعد الخطيئة حياء من ربه عز وجل ya dengan riwayat dengan <clears throat> sanadnya <clears throat> dari Abu Abdullah Jadali dia berkata, tidaklah Daud pernah mengangkat kembali kepalanya ke langit setelah dia melakukan kesalahan karena malu daripada Tuhannya Azza wa Jal. Ini semua menunjukkan Daud meyakini Tuhannya di atas. Ya, dan riwayat-riwayat ini adalah riwayat dinukil oleh para tabi'in <clears throat> dari perkataan ahlu kitab yang disebut dengan nama Israiliyat. Nah أحسن الله إليكم قول إبراهيم الخليل عليه السلام قرأت بحظ وردي بخطي قرأت بخط وردي إن الله أوصى, أوصى إلى خليله إبراهيم أناد الغناء عن جميع خلقي أفيد برحمتي على من أشاء وبيدي على من أشاء على من أشاء وبيدي الفضل والجود والكرم ورحمتي وسعت كل شيء علما وأنا خلقت غيره وأنا غيور فاهدر أن أطلئ من أطلئ أن أطلئ من فوق عرشي على قلبك فارا معرضا عني مشغولا بغيري فأمحق اسمك من ديوان أهل المحبة من ديوان أهل محبتي من ديوان أهل محبتي وكن, وكن والها بذكر مشغولا بجلالي لا يخفى علي شيء في الأرض ولا في السماء الخفي عندي جهير Sekarang kita pindah kepada perkataan Khalilullah Ibrahim alaihissalam tentang Allah di atas. Ya, sebelumnya Daud alaihissalam. sebelumnya lagi Adam, sekarang Ibrahim al-Khalil. <clears throat> Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, aku membaca dengan tulisan tangan Al-Mawaddi. Dalamnya ada riwayat sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada kekasihnya Ibrahim. Ana dzu al-ghani al-ghina, akulah pemilik segala kekayaan. An jami'i khalqi, aku tak butuh kepada seluruh makhlukku. Wa fi dhbi rahmati ala man asya, aku limpahkan rahmatku kepada siapa yang ku kehendaki wabiyadil fadlu wal judu wal karam di tangan kulah segala macam karunia kedermawanan dan kemuliaan wa rahmati wasiat kulla syai'in ilma dan rahmatku memenuhi segalanya dengan ilmu wa ana khalaqtul ghaira akulah yang telah menciptakan rasa cemburu wa ana ghayur dan aku adalah zat yang maha cemburu fahdhar waspadalah berhati-hatilah an attali'a min fawqi arsy Jangan sampai kulihat engkau wahai hamba dari atas arasku. Ini wajah syahid. Jangan sampai aku melihatmu wahai hamba dari atas arasku farran mu'ridan anni. Engkau berpaling, engkau berlari dariku. Masyghulan bi ghairi, jangan sampai kulihat dari atas arasku engkau sibuk dari selainku. Fa amhaku ismaka min diwani ahli mahabbati kalau itu kau lakukan, engkau berpaling daripadaku, engkau sibuk dengan selainku, aku akan hapuskan namamu dari catatan orang-orang yang kucintai. Wa kun walihan bidzikri, hendaklah senantiasa engkau basahi lidahmu dengan mengingatku, berzikir padaku. Masyghulan bijalali, engkau menyibukkan dengan mengingat keagunganku. La yakhfa 'alayya syai'un fil ardi wala fis sama', tidak ada yang tersembunyi bagiku di langit maupun di bumi al-khafiyyu indi jahir yang tersembunyi bagiku adalah perkara yang jelas. Di sini Ibrahim alaihissalam mengatakan tentang Allah berfirman, "Ana attali'u min fawqi arsy." Aku melihat kalian wahai hamba dari atas arasku. Naam. Qaulu Yusuf alaihissalam. Qala Wahb Wah Wahb ibn Munabbih. Qalat imra'atun Qala Wahbu Qala Wahbu ibn Munabbih قالت امرأة العزيز ليوسف ادخل معي القيطون يعني الستر وقال إن القيطون لا يسترني لا يسترني, لا يسترني من ربي Berkatan Yusuf alaihissalam berkata Wahab bin Munabbih salah seorang tabi'in qalat imra'atul qalat imra'atul aziz li Yusuf berkata istri al aziz kepada Yusuf udkhul ma'iyal qaitun yakni as-sitrah mari masuk ke dalam bilik yang telah kututupi ini faqala maka Yusuf berkata innal qaytuna la yasturun min rabbih bilik yang kau tutup ini tidak dapat menutupi aku daripada penglihatan mata Tuhanku tak dapat melihatku daripada tak dapat menutupiku daripada Tuhanku na'am qaulu Musa alaihi salam qala Ahmadu haddatsana Abdurrahman عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار قال قال موسى عليه السلام يا ربي من أهلك الذين تذلهم من أهلك, من أهلك الذين تذلهم في ظل أرشك قال هم البريئة أيديهم الطاهرة, الطاهرة قلوبهم الذين يتحبون بجلالي الذين إذا ذكرت ذكروا بي wa idza dzukiru dzukirtu bi dzikrihim alladziina yasbiquna alwudu'a fil makarih yunibuna ila dzikri kama yunibu nusur ila ukuriha wa, wa yuklafuna bihubbi kama yuklafu sabiyu bihubbin nas wa yaghdabuna limaharimi idza limaharimi idza idza istahallat kama yaghdabu an-namru idza hurriba berkata Musa alaihi salam berkata Muhammad dengan sanadnya dari Atha bin Yasar dia berkata berkata Musa alaihissalam ya Rabbi wahai Tuhan man ahlukal ladzina tudhilluhum fi dhilli arsyik siapakah kelak keluargamu maksudnya hamba-hambamu yang engkau akan naungi mereka kelak di hari kiamat di bawah naungan arasmu berkata Allahumul bari'atu aidihim mereka lah orang-orang yang tangan mereka suci dari segala macam perkara-perkara yang menumpahkan darah menzalimi orang at-tahiratu qulubuhum yang hati mereka suci alladzina yatahabbuna bijalali mereka lah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku semata alladzina idza dzukirtu dzukiru bi apabila aku disebutkan maka seketika mereka pun diingatkan tentangku wa idza dzukiru dzukirtu bi apabila mereka disebutkan ya maka Aku disebutkan tentang mereka pula. Alladzina yasbighuna al fil makarih. Mereka lah orang-orang yang menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan mereka tidak menyukainya. Ketika dingin contohnya. Wa yunibuna ila dzikri dan mereka adalah orang senantiasa kembali untuk mengingatku kama yunibus an-nusuru ila ukuriha. Sebagaimana burung-burung nasar atau elang kembali ke sarang-sarangnya wa yaklafuna bihubbi kama yaklafu sabiyyu bihubbin nas dan mereka adalah orang-orang yang dipatrikan untuk mencintaiku sebagaimana anak-anak kecil dicintai oleh manusia wa yaghdabuna limaharimi mereka lah orang-orang yang murka apabila apa-apa yang kuharamkan dilanggar idza stuhillat kama yaghdabun namru idza hurrib sebagaimana harimau akan murka ketika dia diserang نعم قول نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ya, tadi perkataan para nabi-nabi tentang Allah di atas dalam perkataan Musa disebutkan di sini tentang Allah Jalla wa'ala yang akan menaungi hamba-hambanya dengan arasnya dan Allah di atas aras. Sekarang kita pindah kepada perkataan Nabi SAW. Jika sebelumnya banyak disebutkan daripada riwayat tabi'in daripada Bani Israel atau Israelian, maka kita akan melihat perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sunnah-sunnah beliau. Naam. Tabata fi الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي terdapat dalam hadis Bukhari Muslim sahihin dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah tatkala Allah menciptakan makhluknya maka dia tuliskan dalam kitabnya maksudnya dalam mahfuz dan kitab tersebut ada di sisinya di atas arasnya sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku ya dan Allah di atas arasnya dan kitabnya ada bersamanya nah وفي لفظ آخر كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي dalam riwayat lainnya dengan dalam riwayat lainnya dia telah menulis catatan ya atas dirinya bahwasanya catatan tersebut ada di sisinya yang dalam catatan tersebut termaktub sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Nah. Wa fil lafdhin wa huwa wad'un 'indahu 'ala al-'arsy. Ya, telah melewat lainnya dan dia ada di sisinya di atas aras. Wa lafdhin huwa maktubun 'indahu faqal ars Ya, dalam riwayat lainnya dia tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya. Wa hadhil alfadhu kulluha fi sahih al-Bukhari. Ya, lafaz-lafaz ini semuanya terdapat dalam sahih Bukhari. Wa hadithul تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماوات سماء سماء حتى انتهى إلى ربه تعالى فقربه وأدناه وفرض عليه الصلوات الخمسين صلاة فلم يزل يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك وتعالى ينزل من عند ربه تعالى إلى عند موسى فيسأله كم فرض عليه فيخبره فيقول ارجع إلى ربك فاسأله فاسأله التخفيف فيسعد إلى ربه فيسأله التخفيف Berikutnya peristiwa Isra Mi'raj. Hadis al-I'raj ketika Nabi melewati langit yang satu demi satu hingga terakhir ke langit ketujuh. Sampailah dia menemui Tuhannya dan Tuhannya mendekatkan dia kepadanya Allah mendekatkan Nabi kepadanya di atas langit ketujuh dan Allah wajibkan atasnya salat 50 kali ya sehari semalam dan dia terus menerus turun antara Musa dan Tuhannya turun naik antara Musa dan Tuhannya yanzilu min ini rabbih ta'ala ila inda Musa dia turun dari Allah menuju Musa. Faisaluh Musa bertanya, "Kam furidha alaihi?" Berapa banyakkah yang telah diwajibkan atasnya? Fayukhbiruh Nabi beritahukan Musa. Fayaqulu irji ila rabbik Musa kembali berkata kepada "Pulanglah engkau kembali kepada Tuhanmu." Fas'alhu takhfif, mintalah keringanan. Keringanan. Fayas'alu ila rabbih, fayas'alu takhfif. Rasulullah naik kembali kepada Tuhannya dan dia minta keringanan. Sampai akhirnya menjadi lima kali sehari semalam. Ya, tapi nilainya sama dengan 50 kali hiya khamsun wa hiya khamsuna fil ajri dia 5 kali sehari semalam tapi 50 kali ganjaran pahalanya di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW naik ke atas untuk berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala berarti Allah di atas turun kembali berjumpa Musa di langit kesekian kata Musa berapa kali sekian ulanglah kepada Tuhanmu minta keringanan umatku telah kucoba mereka tak mampu padahal mereka lebih kuat daripada umatmu ya mintalah kembali kepadanya keringanan sampai Nabi mengatakan setelah yang kelima kali maksudnya setelah diwajibkan lima kali sesungguhnya aku malu kembali kepada Tuhanku kata Musa kembalilah tak sanggup umatmu lima kali sehari semalam akhirnya kata Allah la yubaddalu qawladiyah tak lagi bisa digantikan hiya khamsun wa hiya khamsuna fil ajri Memang dia lima kali sehari semalam tapi lima puluh kali ganjarannya. Hadis ini menunjukkan Allah di atas. Nabi berdialog dengan Allah langsung tanpa perantara. Bagi orang-orang yang mengingkari Allah di atas, untuk apa Nabi naik ke atas? Kalau bukan untuk berjumpa Allah dalam mengambil salat, perintah salat. Cuma Nabi SAW menurut jumhurul ulama memang tidak melihat Allah. Karena Allah dihijabi dengan cahaya tapi Nabi berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara. Kalaulah Musa dikatakan kalimullah, maka Nabi kita juga dapat dikatakan sebagai kalimullah. Berbicara tanpa perantara. Berkali-kali Rasulullah turun dari Allah ke Musa, dari Allah ke Musa, naik lagi dari Musa ke Allah. Ini menunjukkan Allah di atas. Ya. Tiap hari mereka getol memperingati peringatan apa? Isra Mi'raj. Mengapa mereka tolak Allah di atas? Nabi itu ke atas jumpa siapa? Sampai ke Sidratul Muntah jumpa apa? Jumpa siapa? Mengambil petunjuk dari siapa? Subhanallah. Tapi telah akal ketika telah menilai daripada fitrahnya. Naam. Wa fi Muslimin rahimahullahu taala an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات كلمات كلمات بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي لو أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأهرقت subhat wajhi man taha ilaihi basruhu min khalqi basarahu min khalqi dalam sahih Muslim juga dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia berkata suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri tengah-tengah kami berpidato ya dengan lima perkara beliau bersabda innallaha la yanam Tuhan Allah itu tidak pernah tidur wala yanbaghi lahu an yanam tak layak dia Tuhan dan dia tidur Tak layak Tuhan itu tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uh. Dialah yang mengangkat timbangan dan menurunkannya. Ya. Timbangan keadilan dia angkat. Dengan timbangan tersebut dia angkat sebagian manusia, dia turunkan sebagian manusia, dia muliakan sebagian manusia, dia hinakan sebagian manusia. Ya. dia angkat harga pasar menjadi tinggi, dia rendahkan harga pasar. Dia angkat derajat sebagian orang, dia rendahkan sebagian orang ya, yarfa'u ila yarfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar senantiasa diangkat kepadanya amalan-amalan dikerjakan di siang hari oleh manusia sebelum datang amalan malam asar tadi setiap saat asar setiap saat asar malaikat-malaikat siang mengangkat amalan kita kepada Allah Jalla ala sebelum datang malam Wa amalun nahari qabla amalil lail dan akan diangkat malaikat pula segala macam amalan-amalan ya, siang hari sebelum datang amal malam, sebelumnya amalan malam sebelum datang amalan siang. Hijabuhun nur, dia dihijabi dengan cahaya. Law kasyafahu, sekiranya hijab itu dia singkap, la ahraqat subuhat wajhihi. Niscaya akan membakarlah cahaya yang menutupi wajahnya mantaha ilaihi basarun khalqih penglihatan makhluk yang melihat kepadanya. Itulah sebabnya Musa alaihissalam tak mampu melihat Allah Jalla wa'ala karena dihijabi dengan cahaya. Allah singkat cahayanya kepada gunung seketika gunung itu pun hancur runtuh. Ya, maka Musa pun jatuh pingsan. Di dunia kita tak bisa melihat Allah dengan mata kepala kita. Nanti Allah akan berikan kita kesempatan melihatnya di hari kiamat. Dengan mata kepala kita. Allah yang maha gaib akan menjadi nyata kelak di hari kiamat akan berbicara dengan kita min ghairi turjuman tanpa perantara kalau oleh seorang hamba mukmin Allah berbicara dengannya secara tertutup Allah singkaplah ketika itu kesalahan-kesalahannya dan diakui akui kemudian Allah ampunkan dosa-dosanya adapun orang-orang fasik kafir Allah akan sidang di hadapan khalayak ramai akan dipermalukan mereka dikatakan haula alladziina kadzabu ala rabbihim itu inilah orang-orang dahulu berdusta atas nama Tuhan mereka ya jadi hadis ini menunjukkan Allah di atas karena diangkat kepada Allah amalan siang sebelum petang malam dan begitu pula sebaliknya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya <clears throat> ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih kepadanya lah naik segala macam perkataan yang baik-baik dan amal saleh dalam Al-Quran Karim kepada Allah ilahi Adunai menunjukkan Allah mana? di atas diangkat segala macam doa-doa kita ke atas zikir-zikir kita diangkat ke atas baca Quran kita semua amalan diangkat pula ke atas nah wa fi Harithi ibni abi usamah min hadisi abi qurratin an malikin an ziyadin عن جاري بن سعد من حديث أبي قرة من حديث أبي قرة عن مالك عن زياد بن سعد قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم ودعي كل أناس بإمامهم فجئنا آخر الناس فيقول فجئنا آخر الناس فجئنا آخر الناس فيقول قائل الناس من هذه الأمة قال ويشرف إلينا الناس ويقال هذه الأمة الأمينة هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا محمد في أمته فينادي مناد إنكم الآخرون الآخرون الآخرون الأولون حسبك قال حسبك Dalam musnad Al-Harith bin Abi Usamah dari hadis Abu Qurrah dari Malik dari Ziyad bin Sa'ad dia berkata Abu Zubair menjelaskan kepada kami dia berkata, aku pernah mendengar Jabirah, itu Jabirah ibn Abdullah. Aku pernah mendengar sahabat Nabi Jabir bin Abdullah berkata, itu Rasulullah sallallahu alaihi aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Kata Jabir, aku pernah mendengar Nabi bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah" Idza kana yaumul qiyamati jumi'atil umam. Jika datang hari kiamat akan dikumpulkanlah setiap umat. Wa du'iya kullu unasin bi imamihim setiap umat akan dipanggil bersama pemimpin mereka dari nabi bersama nabi-nabi mereka fajina akhiran nas maka kami pun mendatang maka kita pun kami maksudnya kaum mukminin kami pun datang sebagai orang yang paling terakhir umat yang paling terakhir yaqulu qailun nas sebagian orang-orang berkata man hadhil umma umat siapa ini yang paling banyak ini Qala wa yushrifu ilaina nas dan orang-orang pun memandang kepada kami. yuqalu maka dijawablah hadhil ummatul aminah. Inilah umat yang amanah. Ya, yang dipercaya mengemban agama nabinya. Hadhihi ummatu Muhammad. Inilah umat Muhammad wa hadha Muhammadun fi ummati. Dan lihatlah ini Muhammad di tengah-tengah umatnya. Ini menunjukkan kita akan berjumpa dengan Nabi SAW ketika kita mengikuti Nabi sunnahnya. Sekarang beliau telah meninggal, kadang-kadang kita rindu ingin menemui beliau sallallahu Maka insya Allah Taala jika tak bertemu dalam tidur kita, dalam bentuk mimpi Allah pertemukan nanti di hari kiamat. Inilah umat, inilah Muhammad di tengah-tengah umatnya. Fayunadi munadin, maka diserukan oleh seorang penyeru innakumul akhirunal awal memang kalian umat terakhir tapi kalianlah umat yang terdepan nah ada fanati fanakhatta fanatakhata fanatakhata riqaban nasi hatta nakuna aqrabun nasi ila Allah manzilatan hatta nakuna aqraba حتى نكون أقرب الناس إلى الله منزلة ثم يدعى الناس كل أناس بإمامهم حسبك Fanati kami pun datang karena akan dikatakan, dikatakan kalianlah umat paling terakhir tapi kalian yang paling awal untuk dimulai persidangan. Fanatakhatta riqaban nas. Kami pun melangkahi leher-leher manusia yang sedang duduk. Hatta nakuna aqraban nas ilallahi manusilah. Kamilah yang paling dekat di antara manusia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thumayudan yud'an nas, kemudian setelah itu diserulah setiap manusia kullu unasin imamihim Setiap manusia dipanggil dengan nabinya. Naam. Fatud'an fatud'al yahudu فيقال من أنتم فيقولون نحن اليهود فيقال من نبيكم فيقولون نبينا موسى عليه السلام فيقول ما كتابكم فيقولون كتابنا التوراة فيقول ما تعبدون فيقولون نعبد أزيرا ونعبد الله نعم. kemudian فتد اليهود yahud disuruhlah kaum يهودي فيقال من أنتم ditanyakan kalian siapa Fayaquluna berkatalah kaum Yahudi, "Nahnul Yahud, kami adalah orang-orang Yahudi." Fayaqulu, "Man nabiyukum?" Siapa nabi kalian ditanya kepada mereka. Fayaquluna nabiyuna Musa salam, Mereka menjawab, "Nabi kami Musa." Dan ditanya lagi, "Ma kitabukum?" Apa kitab kalian? Fayaquluna kitabuna Taurat. Mereka menjawab, "Kitab kami Taurat." Fayaqulu, "Ma ta'budun?" Ya. Fayaqulu, "Ma ta'budun?" Kembali orang bertanya, "Apa yang kalian sembah?" Fayaquluna mereka pun menjawab na'budu Uzairan wa na'budullaha. Kami menyembah Uzair dan kami pun menyembah Allah. Sebagaimana Allah dalam Al-Qur'an Waqalatil Yahudu Uzair ibn Allah. Berkata Yahudi, Uzair itu anak Allah, putra Allah. Waqalatil Nasara Al-Masih ibn Allah. Berkata kaum Nasara, Al-Masih Isa bin Maryam adalah putra Allah. Naam. Wa malau hawlahum usluku bihim fi jahannam. Nah, maka berkatalah orang-orang di sekitar mereka, usluku bihim fi jahannam. Giringlah mereka semua ke neraka jahannam. Karena mereka menyembah Uzair. Nah, di samping Allah. ثم تدعى النصارى فيقول من أنتم فيقولون نحن النصارى فيقول من نبيكم فيقولون نبينا عيسى عليه السلام فيقول ما كتابكم فيقولون كتابنا الإنجيل Fayakulu ma ta'budun fayakuluna na'budu Isa fayaqulu li Isa kemudian Thumma tud'an nasara Kemudian dipanggillah kaum Nasara Dan dikatakan, kalian siapa? Mereka menjawab, kami kaum Nasara Kami Nasara Siapa Nabi kalian? Mereka menjawab, Nabi kami Isa Apa kitab kalian? Mereka menjawab, kitab kami Injil Ditanya lagi, siapa yang kalian sembah? Mereka mengatakan, kami menyembah Isa. Fayaqulu Isa, maka Allah berkata kepada Isa, "Ya Isa, wahai Isa." Naam. Fayaqulu li Isa, "Ya Isa, a anta qulta lin-nasi wa ummiya ilahaini min dunillah?" Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفى فلما توفى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد in tu'adzib in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Hmm. Maka dikatakan oleh Allah kepada Isa, "Ya Isa, apakah engkau dahulu berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua tuhan dari Allah Subhanahu wa Apakah engkau dahulu menyuruh mereka menyembah dirimu dan ibumu untuk mengatakan engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan dari Allah Subhanahu wa Maka Isa berkata, "Subhanaka, maha kau Engkau Tuhan. Tak layak aku berkata apa yang tidak aku memiliki hak padanya. Apabila aku katakan dia, maka engkau pasti telah mengetahuinya. Karena engkau mengetahui apa yang terdapat dalam diriku, sementara aku tak tahu apa yang terdapat dalam dirimu. Engkaulah Tuhan yang mengetahui segala perkara gaib. Taklah aku katakan kepada mereka, wahai Tuhan, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Yaitu sembahlah Allah semata, dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Dan aku menjadi saksi atas mereka, tatkala aku ada di tengah-tengah mereka. Tatkala engkau telah memanfaatkan aku, maka engkau lah yang menjadi pengawas bagi mereka. Dan engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan. Jika engkau mengazab mereka, wahai Tuhan, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu jua. Jika kau ampuni mereka, sesungguhnya engkau lah Tuhan yang perkasa lagi maha bijaksana. Ini yang akan dikatakan Isa nanti di hari kiamat. Naam. Thumma yud'a kullu unasin biimamihim wa makanu ya'budun. Thumma yasrahu sarih, ayuhal nasi. من كان يعبد إلها فليتبعه تقدمهم آلهتهم آلهتهم آلهتهم فيها الخشب والحجارة وفيها الشمس والقمر وفي وفيه الدجال حتى يبقي المس حتى يبقى حتى يبقى المسلمون فيقف عليهم فيقول من أنتم فيقولون نحن المسلمون قال خير اسم وخير خير اسم قال خير اسم wa khairu da'iyah fayaqul man nabiyyukum fayaquluna Muhammad fayaqulu ma kitabukum fayaquluna al-Qur'an fayaqulu ma ta'budun fayaquluna na'budullaha wahda la syarika la qala sayanfa'ukum dzalika in sadaqtum hasbuka kemudian setiap umat kembali diseru dengan nabinya dan setiap umat diseru dengan apa yang mereka sembah kemudian berteriaklah seorang penyuruh wahai manusia Barang siapa yang dahulu menyembah satu Tuhan, tidaklah demi ikuti Tuhannya masing-masing. Maka Tuhan-Tuhan mereka yang terdepan, Tuhan-Tuhan itu ada dalam bentuk kayu, ada yang dalam bentuk batu, ada yang dalam bentuk matahari, bulan, bintang, dajjal. Masing-masing ikut Tuhannya. Tinggallah kaum muslimin. Maka penanya itu pun bertanya, kalian ini siapa? Mereka menjawab, kami kaum muslimin. Berkatalah malaikat yang bertanya, atau berkatalah orang yang berkatalah yang menyuruh tersebut sebaik-baik nama adalah nama kalian sebaik-baik yang disuruh adalah kalian siapa nabi kalian maka mereka menjawab nabi kami Muhammad ditanya lagi apa kitab kalian mereka menjawab kitab kami Quran ditanya lagi siapa yang kalian sembah mereka menjawab kami menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya ini umat Islam Nasara tersesat menyembah Isa Yahudi tersesat menyembah Uzair Maka berkatalah penyeru tersebut, saya anfa'ukum dzalika in sadaqtum. Kalau kalian jujur, perkataan kalian akan bermanfaat bagi kalian. Naam. قالوا هذا يومنا الذي وعدنا فيقول أتعرفون الله إن رأيتموه فيقولون نعم فيقول وكيف تعرفونه ولم تروه فيقولون نعلم أنه لا عدل له قال فيتجلى لهم تبارك وتعالى فيقولون أنت ربنا تباركت أسماؤك تبارك, تبارك نعم أنت ربنا تباركت أسماؤك ويخرون له سجدا ثم يمضي النور بأهله Kemudian berkatalah mereka hada berkatalah kaum muslimin hada yaumun alladhi wa'idna inilah hari kami dijanjikan Allah jalla wa ala akan bertemu dengan dia berjumpa dengannya maka bertanyalah penyuruh tersebut tahukah kalian Allah swt jika kalian melihatnya mereka menjawab ya kami pastikan tahu bertanyalah penyuruh tersebut bagaimana kalian tahu padahal kan belum pernah melihatnya kata mereka kami mengetahui dia adalah Tuhan yang tak akan pernah ada yang serupa dengannya yang menyamainya. Qala fayatajalla lahum tabaraka ta'ala. Setelah itu maka Tuhan Allah Jalla wa ala pun menampakkan dirinya untuk mereka. Subhanahu wa ta'ala. Fayaquluna seketika mereka pun tahu berkata anta rabbuna engkaulah Tuhan kami. Kami menunggu engkau. Subhanallah. Setiap umat menunggu, bersama Tuhannya dikumpulkan setiap umat mengikuti Tuhannya ke neraka. Tinggallah kaum mukminin dan memperiwat dan kaum munafikin. Tapi kaum munafikin tak mampu sujud ketika Allah menyingkap betisnya, seketika mereka jatuh tersungkur. Ya, ditanya kepada kami, siapa lagi akan tunggu? Mereka mengatakan, kami menunggu Tuhan kami di sini sampai datang kepada kami. Allahu Akbar. Datanglah Tuhan mereka, mereka pun berkata, Tabarak, tabarakat asma'uk, sungguh berkah nama-nama Tuhan, wa yakhiruna lahu sujada. Setika, seketika mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bin nuru bi ahli kemudian setelah itu cahaya pun berjalan membawa pemiliknya menuju sirat, menyeberangi sirat. Hadis dikutip Imam Darqutni. Nah. Ya, jam berapa? Berapa sisanya? Ya. Terus satu paragraf lagi lah. Ahsanallahu ilaikum. Wa al-Bukhari fi kitab tauhid min sahihihi حديث أنس رضي الله عنه حديث الإسراء وقال فيهم ثم علا به يعني جبري جبرائيل فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاوز سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه فيما أوحى إليه خمسين صلاة ثم حبط حتى بلغ موسى فاحتبسه فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك قال عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبرائيل كأنه يستشير يستشيره في ذلك فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت فعلى به إلى الجبار تبارك وتعالى فقال وهو مكانه يا ربي خفف عنا وذكر الحديث dalam kitab Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dalam kitab Tauhid ya dari hadis Anas radhiyallahu anhu dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi SAW dalamnya berkata Rasulullah thumma ala bihi yani Jibril fawqa dhalik diriwayatkan bahwa Jibril membawa Nabi ke atas bima la ya'lamu illallah hatta jawaza sidratul muntaha terus melewati langit demi langit sampailah ke tempat yang bernama sidratul muntaha sidrah secara bahasa pohon pohon yang pohon sidrah pohon bidara ya Allah alam apa maksudnya Sidratul Muntaha itulah terakhir tempat makhluk yang Nabi SAW sampai kepadanya wadana al-jabbaru rabbul izzati fatadalla atau wadana al-jabbaru rabbul izzati fatadalla ya maka mendekatlah Tuhannya kepadanya sallallahu alaihi wasallam hatta kana minhu qaba qausin sudah begitu dekat antara dia dan Tuhannya hanya satu tombak atau dua tombak saja maka Allah mewahyukan kepadanya apa yang diwahyukan berupa 50 kali sholat sehari semalam. Kemudian Nabi pun turun. Sampailah berjumpa Musa, Musa pun menahannya. Kemudian bertanya, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu? Menjawab Rasulullah, dia perintahkan kepadaku salat 50 kali sehari semalam. Kata Musa, sesungguhnya umatmu tak akan mampu melakukannya. Kembalilah minta kepadanya keringanan. Maka Nabi bertanya kepada Jibril sambil menoleh kepadanya. Ya, kata Jibril, ya, mintalah. Maka dia pun kembali naik ke atas kepada Tuhannya tabaraka taala. Ya, wa huwa makanahu dan Allah Subhanahu wa taala pada posisinya, ya Rabbi khafif anna Tuhan, ringankanlah bagi kami sampai akhir hadis menjadi lima kali sehari semalam. Ini menunjukkan Allah di atas. Insyaallah taala kita lanjutkan eh, pembahasan kitab ini di kesempatan yang akan datang. Kita lihat ada dua soal masuk ini. Ustadz izin bertanya jika orang tua membelikan mahar dengan jual beli kredit riba dan anak ingin bayar angsuran setiap bulannya ya apakah anak juga dapat dosa riba Ustadz pada awalnya anak tidak tahu dan tidak ikut akad mohon solusinya Ustadz Apabila anda tak tahu, anda tak berdosa Tapi anda wajib ingatkan orang tua bahwa bahwasanya perkara yang sifatnya terlaknat, berdosa, haram agar orang tua bertobat agar orang tua ya sadar dan berniat tidak mengulangi kembali menyesal ya kemudian adalah anda berupaya untuk membayarnya tanpa dengan bunga ya andai kata ada bunganya bunganya itu bermasalah tapi hukum asal kredit boleh-boleh saja selama tidak ada denda kalau andai kata orang itu membeli mahar ya sifatnya denda tentunya barang-barang yang harus yang dapat dibeli secara tunda adapun emas tak bisa dibeli tunda membelikan mahar emas cincin tentunya dibayar tunai boleh tapi andai kata dibayar cicil tak boleh ini adalah komoditi ribawi emas perak dan semacamnya jadi apabila dia sifatnya itu emas dibelikan mahar dalam bentuk emas tak boleh tunda harus cash ya jika dicicil maka berdosa namanya riba ya maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Andai kata bisa dikeskan, dikeskan segera ya. Andai kata bisa dihapuskan eh, bunga-bunganya dihapuskan. Jika tak mampu, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesallah, bertobatlah. Jika ada orang kafir bertanya, "Mengapa Tuhan kalian tak bisa dilihat di dunia?" Katakan karena lemahnya manusia di dunia sehingga tak dapat melihat Tuhannya karena begitu sempurnanya Tuhan kami bukan sebagaimana Tuhan kalian ada yang rambutnya gondrong jenggot berjenggot kalian tak berjenggot lagi ya Tuhan kalian setengah bugil ya bisa dilihat payah dibedakan antara kalian dengan Tuhan kalian tak mana satu Tuhan dengan hamba Tuhan kami tak sama dengan hamba ya tak dapat dilihat di dunia karena namanya mata kami Jangankan kami, Nabi Musa pun tak mampu melihatnya. Tapi nanti Allah berikan kekuatan kepada kami untuk melihatnya di hari kiamat. Ya, itu jawabannya. Allah taala alam. Ada lagi ya? Demikian. Oh, ini ada satu lagi nih. Lipat-lipat kecil. Ustaz, di manakah lauh mahfuz letakkan langsung. Allah taala alam.